warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan teknisnya saya benahi ya. Barusan nggak jadi baca Quran karena kesalahan teknis. Izinkan saya membenahi kesalahan teknis. Ustaz Deden ke depan Ustaz Deden. Jangan merasa sendiri. Ya. Berarti nu merasa sendiri komunitas Kunto Aji. Terlalu lama asik sendiri. Rek itu wae yang bawa Quran elektron ya handphonenya dibuka Quran surat Al-An'am Al-An'am ayat Al-An'am surat ke-6 ayat 94 sampai 95 dua ayat kita baca karena sesuai dengan tema bahasan kita di sore hari ini surat Al-An'am surat ke-6 ayat 94 sampai dengan 95 saya satu kali rekan-rekan semua teman-teman semua satu kali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون مالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي الله fa anna صدق الله azim Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah Sungguh Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakar wal unsa. Segala puji bagi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta. Yang menjadikan keduanya laki-laki dan perempuan itu tabiatnya berbeda. Fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Maka saling melengkapilah catatannya dengan ketakwaan. Tidak ada yang sempurna. Syahadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadana Muhammad dan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqnakum ajwaja semua sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Hadapi, sikapi semua fakta, kenyataan yang dirasakan enak atau tidak mengenakan dengan senyuman. Dan semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Utlubul hawaij wa innal umura tajri bil maqadir. Karena semua sudah diatur, semua sudah diukur. Tinggal yakin ke Allahnya yang dimaksimalin. Ini judulnya bikin merinding. Untung nggak dikurur bulu pundukna. Jomlo tiba sermot, sering motivasinya Di Lauhil Mahfud 5000 bukan 5000, 50.000 tahun manusia sebelum diciptakan itu sudah ditentukan kesendiriannya, pasangannya, ukuran rizkinya, bahagianya, sedihnya, susahnya, senangnya, termasuk kematiannya, pernikahannya, termasuk tempat kembalinya surga dan nerakanya kelak. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau toh akhirnya manusia sudah ditentukan maksimal tempat kembalinya neraka dan surganya termasuk jodoh, bahagia dan sedihnya. Lalu untuk apa kami beribadah? Rasul senyum. Jawabannya filosofis banget. Kullu muyassarul lima kolahu. Apapun yang sudah aku ciptakan, aku mudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi sebetulnya ingin keluar dari zona kejombloan mah gampang sangat gampang nyaloba gabung jeng Karang Taruna minimal boga riungan tong sorangan wae ngeri ayah sih positifna non positifna tina jomlo nya prinsip ekonomi berlaku ya barang murah pasti cepat laku nya berarti jomblo mah barang mahal buktinya nggak laku laku karena terlalu banyak luka-liku laki-laki yang nggak laku-laku maka pemerintah riskan dengan jomblo tiba ini riskannya gimana kalau yang tidak punya rumah tunawisma tidak punya e, kerjaan tunakarya kalau tidak punya pasangannya tunasib nyantong tunasib lah jadi hati lah tuna asmara bosen gitu wae rek gitu wae rencanakan kehidupan tingkatkan iman kuatkan ukhuwah rek gitu wae wallahu a'lam ae ya ya udah ya. ai jomblo mah motivasinya kadang muncul saking lama jomblonya nerima SMS di operator ge langsung disikapin teh tahu nomor aku dari siapa nyawa si Veronica itu GR gitu bawaannya teh tapi jangan jadi jomblo bodoh nges jomblo bodoh deh kudu jadi jomblo cerdas ngeping ke BBM sawe menusum BBM kan mah ping apa pumpang ping ping ini kaki kenapa tanya kaki eh enggak nanya aja kaki kamu nggak nggak apa apa nggak nggak apa apa bisa jalan bisa kapan jalan sama aku gitu kuwi contohan wae era geus kolot tapi nu tragis di jomblo naon cik mun menikah kan sih Pak Epi bangun cium eh, kening istri babe mah nya anu LDR cium foto kabogohna, nu jomblo nyium teh ucing <laughs> ngeri ngeri ngeri lah out of the zona keluar dari zona kesendirian kenapa harus keluar dari zona kesendirian heh dalam Islam tuh satu tambah satu tuh luar biasa satu kamu satu aku kita berkah satu tambah satu dalam sholat berjamaah 27 loh mun sorangan nyakit tuh weh ngeri lah nyak jomlo itu kadang membuat strong, oke, okay, si mental secara mental ini kan karakter building ya, membangun karakter. Sebetulnya kelebihan jomblo tuh banyak, strong, nya stres tak tertolong. Ngeri lah, ya. Sampai saking lamanya jomblo kita, ada yang nelfon tuh di Jakarta, sutradara film FTV. E, eh, lu jomblo nggak? Eh nggak hina orang sih, mana nyawa? Orang nyawa orang jomblo. Ente ya ya tawaran jadi pemeran utama sinetron jomblo yang terhina nah asian telepon orang rek mendalami karakter rek itu wae itu bosen tapi jangan pesimis mungkin belum takdirnya bener nggak menyebut bener nggak? nges, kuat pisan asaka hibur? kan Allah berfirman Waholaknakum ajwaja boleh digeser barang siapa yang meluaskan sok geser geser kasihan masih yang banyak sok geser geser tafassahu fil majalis berluasa-luasalah dalam punurkeun Ustaz Dede natana sepanduknya spandukna lumayan dua aneun 75 75 75 murang kalihna di pangkon murang kalihna sok kasihan yang baru datang ternyata populasi jomblo di Bandung luar biasa sok ditertibkan dulu ditertibkan dulu Oke. Okay? Wa khalaqnakum ajwaja. Allah ciptakan siapapun sudah ada pasangannya. Jangan berburuk sangka. Ini motivasi buat out of the zona dari zona kesendirian. Nggak ada keajaiban di zona nyaman. Tadi di Sufah Baitul Mukmin, kenapa orang jomblo? Satu faktor yang paling utama tidak berani menyatakan untuk menyatukan. Itu penyakit akut itu alasannya satu sian ditolak mana can ngomong wae geus ditolak ku mental mana sorangan katakan mana bogoh tuh ka urang. tuh bogoh teu nanaon ya ngendit seratus batu dilempar pasti aja ada yang kena sok papai kabeh aww di Bandung bogoh tuh bogoh tuh bogoh tuh tapi tong ningali umur pastilah nini nini madai ya yeah kira tuh kamu jomblo nggak nggak satu bulan lagi sih nggak emang kenapa ya kalau kamu mau sama aku bulan depan itu anniversary kita gitu. loba cara malah kudu dicontohan wae uh, setebetah cicing di Indonesia tuh yang balik ke Garut lalemot ini tauhid ini waholat makum ajwaja tuh yakin ngana ayat eta sudah aku ciptakan untuk apapun yang aku ciptakan dengan azwaja pasangan-pasangannya. Rabbana hablana min azwajina. Azwaja pasangan zauj. Tok naon untuk berpasang-pasangan. Ada langit, ada ada siang, ada ada timur, ada ada utara, ada ayat ayat kidul, ayat berarti ayah roro kidul ayah roro kaler oh naon untuk berpasang-pasangan ada tangan ada kaki ayah bintang ayah bulan ayah matahari ayah jogja Ini iya, benernya bener salah saya ayah hancip ayah drum hancip mah jeng drum dino maut, jeng hajat jeng drum jadi mun mun yang boga do drum jadi hansip ya. masih ragu ke Allah ya, cuman persoalannya layak nggak diberi pasangan KB hayang menangna nu jiga Khadijah nu jiga Aisyah Fatimah tena naon kan didinya nangis jiga Rasulullah can ulin yang sepion ngaca ulang ngaco ngaci banget sese ya ku soklin tah halus ide Pising bajarkan tri kamera si banget ku naon ah soklin cek budaknya juara cangkel ningali banget lancekna jika hamster didinya we keluar keluar nyokot wortel didinya we keluar keluar ngising tah cek adi urang leutik kan nah, cik abdi ah. bising menjan tuh kan masih kecil objektif berarti kalau lihat persoalan duduk lagi ya sarimi boga tenaga dalam duduk tah hati-hati terlama terlalu lama jomlo jomlo tiba hela cepat keluar karena jomlo mah mudang sare sok salah sikap salah langkah salah eh, apa gaya kudu nasi banget make pencuci muka banget na banget bangetnya jadi hidung non pakai pen, si banget make pencuci penghilang keputihan <laughs> atuh jadi genek atuh rek itu wae sok minta ke Allah nah ini nih keren nih e, daripada kita ngerumpi nggak jelas mendingan kita ngobrolin hubungan kita dengan Allah aja ternyata itu lebih menyenangkan dan mendamaikan hati loh kalau bicara cinta bicara keinginan bicara keinginan bicara tekad kalau cinta tanpa tekad itu hayalan kalau tekad tanpa cinta itu kebrutalan maka akad rumusnya IMC kuadrat akad sama dengan niat plus tekad setuju? sok tulis rumusnya akad akad itu singkatan aku akan datang karena cinta tidak cukup dengan menanggalkan, menjanjikan tanggal, lalu meninggalkan itu menyakitkan. Kenapa cinta jarang menang, meninggalkan dan menanggalkan? Karena di dibeberat kubudaya. Kenapa nikahnya nggak jadi? Mahal gedungna. Kenapa nikahnya nggak jadi? Can ayah budget ke jupa-jupa anak pret ah. Akad aku akan datang. Akad sama dengan niat plus tekad MC kuadrat. Karena aku tambah kamu kita kita tidak sama mungkin di kartu keluarga, babe. Tapi kita kan bisa membingkai kesamaan di kartu tanda penduduk. Ya, jadi sekeluarga dibalik. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluar. Keluarga. Kasus kita tuh sederhana antara aku, kau dan KUA. Mau nggak? pergi sekarang untuk tidak hanya menyatakan tapi menyatukan mau dibawa kemana hubungannya setelah menyatakan lalu menyatukan kita kan mau berkembang biak dibarengi dengan berkembang baik mau nggak menikah denganku you want marry me take me out Indonesia out of the zone cuman persoalannya jomblo juga bisa jadi sebuah kepositifan positif nah Ustad gunakan kejombloan itu